Ahsan dari mahat Al-Ilmi Rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Pelajaran Al-Usul min Ilmi Usul Karya Syekh Muhammad bin Salah Al-Uthaymin Rahimallahu ta'ala Kita masih di uh, Pembahasan majas Kala syarih wa faqahullah Pemithalul majas dan contoh majas dengan pembuangan firman Allah Ta'ala was alil qaryah Yang dimaksudkan tanyakanlah kepada penduduk kampung. Demikian juga firman Allah Ta'ala wa usribu dan diminumkan fi kulubihim dalam hati mereka al-ajl patung anak sapi tentu patung anak sapi tidak bisa masuk ke hati oleh karena itu ada yang dibuang yakni hubul ajl rasa cinta kepada penyembahan patung anak sapi Eh, hadil mabahis pembahasan tentang majas ini aslinya bagian dari ilmu balaghah. Mereka para ulama usul fikih menyebutkan sedikit dari balaghah di ilmu usul fikih. Lianna balaghi karena pandangan ahli balaghah tertuju pada teks. Wal makna al-mujarrad bainama dan makna semata. Sedangkan sudut cara pandang usuli ahli usul fikih adalah menerapkan hukum pada tek-tek syariat. Kemudian menyimpulkan hukum syar'i darinya. Maka cara pandang usuli nadron mughayiron berbeda dengan cara pandang balari. Sebagaimana macam-macam kalam dibicarakan oleh ahli nahwu. Akan tetapi ahli nahwu berbicara ya, semata-mata al-lafzi al-mujarad semata-mata teks. Adapun ahli usul maka mereka membicarakan ala maistaku min hadil lafzi ya, min ma'anin wa ahkamin makna dan hukum yang diambil dari teks Kemudian eh, mu'alif juga menyebutkan perbedaan tentang keberadaan hakiki dan majazi. Dan khilaf di, tentang masalah ini ada dua sisi. Yang pertama, apakah di, ada majas dalam Al-Quran ataukah tidak ada majas dalam Al-Quran. Ulama dalam masalah ini punya dua pendapat. Pendapat yang pertama pendapat jumhur mayoritas ulama' dijumpai majas dalam Al-Quran dan mereka beralasan dengan dua alasan. Yang pertama, majas adalah bagian dari perkataan orang Arab dan Al-Quran datang dengan perkataan orang Arab. Maka pada saat itu berarti majas itu ada dalam Al-Quran. Wa uji an hadil istidlal, jawaban untuk pendalian ini adalah tidaklah mesti hal tersebut Layajibu tidaklah wajib dalam semua yang terdapat dalam bahasanya orang Arab terdapat dalam Al-Quran. Oleh karena itu hunaka terdapat sejumlah kata-kata yang diucapkan oleh orang Arab dan tidak terdapat dalam Al-Quran. Dalil yang kedua adalah realita. Mereka mengatakan kami jumpai adanya penggunaan majas dalam Al-Quran. Di antara contohnya firman Allah Ta'ala, Was'alil Qaryah Jawaban untuk pendalilan ini ada dua, jawaban rinci, rinci dan jawaban global. Jawaban global Famana'u kauna tilkal istimalat mereka tidak setuju kalau penggunaan tersebut was'alil koryah adalah majas. Alasannya li'anna lafdha qarinatihi yakunu kalafdil wahid karena satu kata bersama dengan indikatornya itu seperti satu kata fayakunu haqiqatan fi ma'nal akhar maka dia adalah hakiki dalam makna yang lain ada penjawaban rinci maka mereka ambil Eh, setiap ayat sendiri-sendiri lantas diberi jawaban. Contohnya was alil koryah. Mereka mengatakan lafzul koryah kata-kata koryah tidaklah digunakan dalam pengertian al-buyut rumah-rumah. Namun yang dimaksudkan dengan kata-kata koryah adalah penduduk kampung dalam bahasanya orang Arab. Yani artinya annahum asakinuna lil masakin. Mereka adalah orang-orang yang meninggali tempat-tempat tinggal. Dan bukalah al dalam bahasa Arab maknanya datul mabani, semata-mata mata bangunan, rumah-rumah. Oleh karena itu dirasa andinya kita andaikan adanya satu kampung yang kosong. Fiha mabanin, ada rumah-rumah masih berdiri tegak dan tidak dijumpai sukan penduduk maka kumpulan bangunan-bangunan ini tidak disebut Korea namun disebut atlal Walidari oleh karena itu nama Korea itu yutlak digunakan untuk gabungan antara tempat tinggal dan penghuninya. Maka tidak sah kita katakan yang dimaksud dengan Korea di sini mujarat semata-mata bangunan. Famin sama maka dari sana berarti Allah tu kata-kata Korea digunakan fi hakikatihi pada makna hakikinya. Wahakata demikian ulama yang kontra dengan majas memberikan jawaban wahidan-wahidan satu per satu. Pendapat yang kedua mengatakan tidak dijumpai dalam Al-Quran majas. Mereka berdalil dengan sejumlah dalil. Dalil yang paling terkenal adalah ucapan mereka, kaidah mereka. Kaidah mereka tentang hakikat majas. Ya, ini kalimat singkat yang harus di, uh, di perlu digarisbawahi. Al majas ya jusunaf yuhu. Ciri indikator majas itu boleh dibuang ya, boleh dibuang, boleh dihilangkan, boleh kita katakan tidak. Dan Al-Quran tidak boleh penghilangan satupun dari Al-Quran. Maka itu menunjukkan kalau dalam Al-Quran tidak ada padanya majaz. Nih. maka uh, Majas itu ciri khasnya bisa ditiadakan. Bisa dikatakan tidak. Orang Indonesia punya dan ini sama juga dengan majas di bahasa Indonesia. Misalnya uh, air uh, pohon kelapa nyiur melambai. Nyiur melambai, lambai ketika angin bertiup kencang di tepi pantai. Kita katakan nyiur tidak melambai. Kita boleh komentari, nyiur tidak melambai, namun dia cuma bergerak-gerak karena tertiup angin. Nah itu ciri, berarti itu majas, boleh diingkari. Ya, boleh diingkari. Kalau tidak boleh ditiadakan, maka itu bukan majas. Nah, menimbang di Al-Quran tidak boleh ada satupun yang kita katakan kita ingkari, ya berarti tidak tidak boleh ada majas. Ya, maka Al-Quran tidak boleh diingkari satupun dari Al-Quran, maka itu dalil bahasanya Al-Quran tidak ada di dalamnya majas. Kemudian natatarok kita kemudian membahas pada satu kaidah penting yaitu pembedaan antara hakiki dan majazi. Maka mungkin atafri kita bedakan antara hakiki dengan maj majazi e, bimayali dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, hakiki adalah watu'un lugawi, makna secara bahasa. Majaz adalah penggunaan yang menyelisihi makna asal dalam bahasa. Yang kedua, hakiki tidak boleh di, di lafat yang hakiki atau makna yang hakiki tidak boleh ditiadakan. Misalnya inama takulu Anda mengatakan aku melihat asa dan Anda menginginkan itu adalah asa di situ adalah hewan yang telah dikenal. Maka tidak boleh ada orang yang komentar itu bukan asad. Lain hanya jika Anda menggunakan kata-kata asad dengan status majas. Maka boleh bagi orang lain untuk meniadakannya. Ra'aitu dan yakhtubu. Aku melihat asad yakhtubu berkhutbah. Maka orang boleh komentar. La hada laisa bi asad. Itu bukanlah asad, bukanlah singa, namun orang. Hada fulan. Dia adalah fulan seorang pemberani. Itu contoh yang dimaksud al-majas ya juzunafyuhu. Ciri indikator khas majas itu boleh diingkari. Boleh dikomentari dengan tidak. Maka eh, ketika seorang itu mengatakan bahasanya kata-kata wajah dalam Al-Quran bagi Allah itu majas artinya dia boleh kemudian tidak ada wajah bagi Allah nah, Allah tidak punya wajah artinya bisa dikomentari Allah itu tidak punya wajah yang Allah punya itu zat ini karena maksud eh, wajah itu maknanya adalah zat gitu Kemudian yang ketiga hakiki tidaklah perlu bukti, perlu e, dalil untuk menunjukkan pada maknanya. Sedangkan majas perlu pada dalil yang membelokkannya dari makna asal kepada makna yang lain yang menyelisih makna asal. Kemudian sisi yang kedua dalam masalah perselisihan tentang masalah majas adalah uh, e, yeah Al-jihad ya sisi yang kedua dari perselisihan dalam masalah majas, apakah dijumpai dalam bahasanya orang Arab majas ataukah tidak dijumpai dalam bahasanya orang Arab majas. Jumhur umat Islam menetapkan majas dalam bahasa Arab. Ini yang menetapkannya dari kalangan ulama usul fikih, ahli tafsir dan balaghah. Mereka berdalil dengan realita adanya majas dalam perkataan orang Arab semisal kalimat wa'aitu asadan yaktubu. Namun sejumlah ulama bahasa Arab dan ulama usul fikih menolak adanya majaz dalam bahasa Arab. Di antara e, contoh mereka adalah Abu Ali Al-Farisi. Catatan kaki Abu Ali Al-Farisi. Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad ibn Abdul Ghaffar Al-Farisi An-Nahwi wafat tahun 377 Hijriah punya sejumlah karya di antaranya Al-Idah, At-Takmilah, Al-Hujah, Fi Ilalil Qiraat. Dia tokoh besar dalam bahasa Arab namun dia juga tokoh besar Mu'tazilah. Abu Ali Al-Farisi, guru dari Ibnu Jinni. Eh, seorang ulama bahasa Arab yang lain. Abu Ishaq al-Isfariyani, Syaikhul Islam Taimiyah dan Ibnu Qayyim, mereka mereka mengatakan tidak dijumpai dalam perkataan orang Arab pembagian kalimat menjadi hakiki dan majazi. Dan e, jika seorang itu memperhatikan hakikat perkataan para ulama yang berselisih dalam masalah ini, dia akan jumpai bahasanya jumhur yang setuju dengan majas mereka mengatakan kami hanya memperhatikan al-lafdu al-mufrad satu kata tunggal asad saja misalnya roa itu asad dan yaktubu itu fokusnya cuma asad saja fal, maka kata-kata asad semata dalam asalnya itu digunakan untuk hewan yang menyerang maka jika digunakan untuk orang yang pemberani maka itu jadinya majas sehingga ada hakiki dan majas. Adapun pihak kedua yang menolak majas mereka mengatakan tidak sepatutnya kita pandang teks sendirian semata. Namun yang kita pandang adalah jumlah secara utuh, kalimat secara utuh. Maka ketika kita katakan itu asad dan yaktubu, maka ya, dalam kalimat ini secara hakiki membicarakan tentang seorang pemberani dan tidak mungkin yang dimaksudkan adalah hewan yang menyerang sehingga hasil kesimpulan perselisihan bahasanya orang yang menetapkan adanya majas itu gara-garanya memandang pada satu teks tunggal satu kosakata tunggal ya, kemudian di e, dipandang tanpa melihat e, konteksnya. Itu saja yang dipandang. Sedangkan yang menolak majas mereka memandangnya pada ilah jumlati kamilatan. Satu kalimat secara utuh. Nah, mana yang lebih baik? Ini kita melihat satu satu kosakata sendirian ataukah kalimat secara utuh. Kata pensyarah yang lebih baik adalah kita memandang kalimat secara utuh karena orang Arab tidaklah berbicara kecuali dengan kalimat. Mereka tidak berbicara dengan kata-kata tunggal. Ya, karena satu kata tunggal tidaklah menghasilkan makna utuh lain halnya dengan al-jumal, lain halnya dengan jumlah atau kalimat. Ya, sehingga kesimpulan yang menarik dari beliau tentang akar permasalahan ya, pro majas dan anti majas. Ya, itu akar permasalahannya adalah ya, kacamata apa yang dipakai untuk membaca ya, membaca teks. Ya, maka itu cuma beda kacamata saja. Yang menolak majas mengatakan ya kita pakai kacamata yang memandang satu kalimat sebagai satu kesatuan. Ini, maka berdasarkan satu kesatuan ini asad dalam kalimat oh, itu asad dan tubuh itu secara hakiki maknanya adalah ini, orang yang pemberani. Kalau kita pandang uh, dalam uh, secara utuh namun E, orang yang pro majas itu kacamatanya kacamata ini parsial ini, saya, uh, ada kalimat ini namun kami hanya mau fokus asatnya saja kami hanya mau fokus pada kata-kata asatnya saja Asatnya di sini bukan uh, bukan singa namun orang yang pemberani berarti ada dua makna Asat punya dua makna dan ini makna majas Kemudian kita masuk pada bab uh, selanjutnya bab tentang amar atau perintah. Kalau musannif rahimallahu taala ta'rifuhu pengertian amar dia adalah kata-kata yang mengandung tuntutan melakukan perbuatan dalam bentuk al-istila posisi lebih tinggi. Contohnya tegakkan salat, bayarlah zakat. Maka syarat amar harus kata-kata maka isyarat tidak disebut amr meskipun menghasilkan makna amr. Tolabul uh, tolabul fi'li tuntutan perbuatan maka tidak termasuk amr an-nahyu karena dia tuntutan untuk meninggalkan perbuatan. Dan yang dimaksud dengan al-fi'l di sini adalah al-ijad mewujudkan aktivitas. Aktivitasnya itu boleh jadi ini, eh, eh, adalah aktivitas fisik, aktivitas anggota badan, demikian juga aktivitas lisan berupa ucapan yang diperintahkan. kalau wajil isti'la maka tidak termasuk amar al-iltimas, permintaan kepada orang selevel. Kemudian doa, permintaan kepada orang yang lebih tinggi. Dan yang lainnya, yang ini bisa disimpulkan dari sirah amar bil qara'in manakala kita melihat indikator yang ada Nah, kemudian kalau syarh wafakohullah Ma'alib memulai dengan pemba, e, ketika membicarakan mabais usuliyah yang berkenaan dengan kaidah dalam istimbat membuat kesimpulan dan memahami. Maka yang pertama kali adalah hal-hal yang berkenaan dengan kaidah amar. E, eh, kauluhu al-amru kaulon Misalu zalika contohnya jika anda jika aku berkata kepada anakku ya datangkanlah air minum untukku maka di sini ada permintaan untuk melakukan perbuatan yaitu menghadirkan air wahadat tolap dan permintaan ini terwujud dengan kata-kata karena anda mengucapkan ahdir datangkan dan ini adalah wajil istilah dalam posisi dari atas ke bawah. Yakni ni artinya uh, ala wajib tolabil ului dengan maksud untuk mencari kedudukan yang tinggi, warif adan tinggi. Ya, ala wajil isti'la wala nakul dan kami tidak mengatakan ala wajil ulu li'anaukat yakunul amiru Bedanya karena boleh jadi yang memerintahkan itu lebih rendah derajatnya. Akan tapi jika dia memerintahkannya ala jihati irtifa'in dalam rangka mencari posisi tinggi, jadilah dia amar. Misalnya seorang anak berkata kepada bapaknya dan dia ada anak yang durhaka. Dia anak yang durhaka berkata kepada bapaknya, berdiri, datangkan air minum untukku. Kila maka dikatakan bahasanya anak tidaklah sah, eh, tidaklah boleh bagi anda untuk memerintahkan ayahmu. Ma'anal al'ab karena bapak itu a'la lebih tinggi. Meskipun demikian, tetap kita namai kalimat dia ini adalah perintah. Di hadal kalam karena kalimat ini dan permintaan ini saudara muncul ala jihadil istilah dalam rangka menganggap tinggi atau mencari posisi tinggi. Ya, maka eh, pensarah eh, setuju dengan diksi dari eh, al-musannif ala wajil isti'la tidak menggunakan ala wajil al-ulu. Kalau ala wajil ulu artinya uh, amr itu disebut amr kalau memang secara realita yang mengeluarkan perintah posisinya lebih tinggi. Kan ada orang tua kepada anak, bos kepada bawahan, ini pemilik budak pada budaknya, ini dan seterusnya. Hmm. Namun kalau uh, kemudian diksinya adalah ala wajil ulu, ini problem. Kita jumpai ada anak durhaka. Nah, yang memerintahkan orang tuanya, bapak atau ibunya untuk begini dan begitu. Jika tidak, maka dia akan marah-marah. Dia akan uh, uh, menyakiti orang tuanya. Nah. Maka ini realitanya adalah amar. Ya, maka berdasarkan hal tersebut, maka diksi yang tepat adalah ala wajil isti'la. Yang mengeluarkan perintah itu ingin menunjukkan kalau dia lebih tinggi. Ya, boleh jadi dia memang tinggi dan boleh jadi dia sebenarnya rendah namun memposisikan diri sebagai orang yang tinggi. Selanjutnya, adapun jika muncul satu kalimat tanpa ada maksud al-istila semacam perkataan Anda kepada kawan duduk Anda mendekat sedikit, maka ini bukan amar, ini namanya iltimas. Karena itu min musawin dari yang selevel. Walaisa demikian juga e, ini tidaklah dalam bentuk al istiqla ini memposisikan diri sebagai posisi tinggi maka tidak disebut amar demikian juga seandainya e, anda anda berdoa dengan mengatakan Allah marfirli maka e, kalimat ini adalah permintaan perbuatan yaitu ampunan dengan kata-kata namun tidak dalam jihadil istiqla. Namun ala jati tadallul menghinakan diri, tunduk dan berharap. Maka itu bukan amr namun doa. Jika ini telah jelas, fa'ina tolab, maka permintaan itu sama dengan kata-kata itu sendiri. Ketika Anda mengatakan ahdir, maka semata-mata kata-kata ahdir adalah tolab. Walaysa al-qaul al-mutadaminan li tolab. Bukan kata-kata yang mengandung tolab Ya. Ya, maka berarti beliau pensara tidak sepakat dengan uh, diksi dari uh, muallif. Ya, karena saya menurut saya ini mendefinisikan amr adalah kaulun yatadoman tolap. Kata-kata yang mengandung tolap, permintaan. Ini. Beliau katakan yang benar Eh, at-talab wan nafsul qaul. Bahasanya tolab itu adalah ya, perkataan itu sendiri. Jadi bukan al-qaul mutadamin Nih Dan ini eh, dan berkenan dengan masalah ini ada tiga tiga pendapat dari tiga kelompok. Kelompok yang pertama Mu'tazilah. Mereka mengatakan amar di dalam amar harus terdapat dua unsur. Yang pertama kata-kata, kemudian yang kedua keinginan si penutur li fi'lil ma'muri bihi agar yang diperintahkan itu dikerjakan irodatan kauniatan dengan irodah kauni. Wahina idan pada saat itu maka berdasarkan pendapat ini, masalah misalnya jika Anda ingin mengetes anak laki-lakimu dan Anda mengetahui bahasanya anak laki-lakimu tidak akan mentaatimu. Lakin turi itu namun Anda ingin memukulnya. Maka Anda katakan pada anak laki-lakimu, datangkan air minum untukku. Dan Anda tahu bahasanya dia tidak akan taat. Hal yusama hada amron, Apakah ini disebut amr ataukah tidak disebut amr? Kata Mu'tazilah, ini tidak disebut amr. Li'annau la Jatrihi karena tidak dijumpai padanya keinginan untuk melakukan perbuatan. Namun Anda menginginkan untuk memukul si anak ketika dia taat. Ya, maka sejak awal niatnya bapak ini memukul, namun dia cari alasan. Nah sedangkan amr itu harus tidak ada eh, keinginan awal adalah anak bagaimana anak ini mendatangkan air minum. Wa ina maturid namun anda ingin memukulnya ketika dia tidak taat dan padahal anda telah tahu dan yakin dia tidak akan taat. Ini pendapat Mu'tazilah. Bahasanya labuta harus dalam amal harus mengandung dua unsur. Walidhalika oleh karena itu maka uh, mereka mutazilah mengatakan tentang perintah-perintah syar'i, perintah untuk sholat, puasa dan yang lain. Mereka katakan Allah ingin wuku' terjadinya apa yang diperintahkan. Dan hamba yang durhaka menginginkan sesuatu yang berbeda dengan keinginan Allah dan terjadilah keinginan hamba dan tidaklah terjadi apa yang Allah inginkan. Ini. iradatan kauniatan, irada secara kauni. Nah kelompok yang kedua asyairah. Mereka punya problem mendasar karena kalam menurut mereka adalah kata batin. Ini kata batin yang tidak ada teksnya, tidak ada suaranya. Maka mereka mengatakan amar perintah menurut kami asairah adalah al-ma'ani nafsiyah. adalah pesan yang ada dalam batin. Tidak memiliki suara dan huruf. Ini berdasarkan perbedaan tentang pengertian kalam. Ini perbedaan antara alusunnah dengan kelompok-kelompok yang lain diantara dengan asyairah. Oleh karena itu maka mereka mendefinisikan amr sebagai berikut. Al-amr talabul fi'li la bil alfadhi wal hurufi wa innama bil ma'ani al qa'imati bin nafsi. Amr adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan tidak dengan teks, tidak dengan huruf, namun dengan pesan, yang terkandung di dalam diri. Maka hakikat amr mun asyairah adalah pesan jiwa. Yang pesan tersebut muktadiyah mengandung tolak permintaan. Dan dia tidak ada suara dan hurufnya. Kemudian kelompok yang ketiga ahlu sunnah. Mereka mengatakan amr itu adalah suara dan huruf wadatu tolab yang mengandung permintaan dan zat permintaan artinya adalah dia adalah zat perkataan yang dilafalkan dan tidaklah <clears throat> tidaklah disyaratkan dalam amar keinginan si pemilik perintah untuk dikerjakannya apa yang diperintahkan kepada objek yang diperintah. <clears throat> Wabidalika dengan <clears throat> dengan hal ini jelaslah bagi kita pendapat-pendapat dalam masalah ini. Tidaklah dilakukan bahasanya perkataan alusunah wal jamaah adalah yang paling benar dari pendapat-pendapat yang ada. Karena orang Arab menamai kalam dengan amr. Meskipun al-amir yang memerintahkannya tidak menginginkan terjadinya apa yang diperintahkan. <clears throat> Dan dengan juga orang Arab menamai lafat dan suara dan huruf amr dan tidak menamai ini keinginan yang terkandung dalam jiwa dengan nama amal. Kalam dalam bahasanya orang Arab adalah suara dan huruf dan di antara bagian kalam adalah amal. Ya, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman jika ada seorang musyrik minta perlindungan kepadamu lindungi sampai dia mendengar kalam Allah. Berarti kalam Allah bisa didengar dan yang bisa didengar itu mengandung huruf dan suara. Maka ini dalil bahasanya yang terdengar itulah huruf dan suara adalah zat kalam Allah dan bukalah kalam makna atau pesan yang tekan yang ada dalam jiwa yang tidak bisa didengar. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam kisah Maryam, Ini tu lirahmani, lirahmani sauma aku bernadar, berpuasa karena Allah Ar-Rahman sehingga aku tidak akan berbicara selama hari ini pada satupun manusia. Wa ma'adzalika meskipun demikian tatkala Maryam keluar dari mihrabnya itu musolanya dia berisarat wala takuni isyaratan dan tidak ada isyarat kecuali ada pesan di dalam batin yang ingin disampaikan ini padahal katanya dia tidak mau mengucapkan kalam. Namun Maryam berisarat. Berarti isarat itu bukan kalam. Kalau isarat itu kalam berarti Maryam melanggar nadarnya. Ini, kalau isarat itu kalam, itu dia melanggar nadarnya. Dan yang tidaklah disebut isarat kecuali ada pesan batin yang ingin ditransfer. Namun tidak ada kata-kata. Maka ini menunjukkan bahasanya pesan batin, pesan yang ada dalam batin bukanlah kalam. Jika pesan yang ada dalam batin itu disebut kalam, maka orang yang punya nadar untuk tidak berbicara kemudian berisarat batal nadarnya. Fadalah dalika maka ini menunjukkan bahasanya kalam itu adalah teks dan suara. Nah, kenapa pencaron tidak setuju kata-kata diksi mu'alif kaulan doman? Perkataan mu'alif kaulan yatadomman tolabal fi'li. Kata-kata yang mengandung muatan tolabal fi'li. Tuntutan ini dilakukannya satu perbuatan. Nah, ini yang bermasalah seakan-akan disyaratkan irodah. Seakan-akan dengan kata-kata doman ini disyaratkan irodah, keinginan dalam amal. Nah, ini sama dengan Mu'tazilah. Dan eh, kita tahu bahasanya mu'alif tidak mainkannya. Lakin mungkin anau naqalaha hamin ghairihi. Namun kenapa itu terjadi? Karena boleh jadi saya menurut saya cuma mengutip copy paste dari uh, ahli usul fikih yang lain. Walam yatabayan mafiha dan beliau tidak jelas, tidak mencermati isinya. Karena amr dalam menurut al-sunnah adalah dakwadzatu tolab, dat dari permintaan itu sendiri. Oleh karena itu yang lebih baik kami katakan untuk definisi amr. Nih, maka yang terbaik eh, berdasarkan uh, makna kalam menurut ahlu sunnah amr adalah tolabul fi'li bil kauli permintaan untuk melakukan perbuatan dengan kata-kata ala jadil isti'la dalam rangka mencari posisi tinggi dan sehingga kita tidak perlu mengatakan kata-kata yata doman mengandung karena amr itu adalah zat dari permintaan itu sendiri dan bukalah amr adalah kata-kata yang mengandung keinginan. Nah, berarti ada keinginan, keinginan untuk di, terjadinya satu perbuatan. Nah, kemudian redaksi amr. Syiarul amri arbaun, redaksi amr ada empat. Yang pertama menggunakan fi'il amr. Contohnya bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu minal kitab dari alkitab. Kemudian yang kedua isim fi'il amr. Contohnya hayya. Semisal hayya ala salah. Kemudian masdar pengganti fi'il amr. Jika kalian berjumpa dengan orang-orang kafir, fador bariqab. Artinya idribu arriqab. Maka penggalah leher-leher mereka. Yaitu dalam konteks bertemu orang kafir dalam peperangan. Dan fi'il mudara yang berganding dengan lam amr litu'minu billahi wa rasuli supaya kalian hendaklah kalian beriman pada Allah dan Rasulnya. Dan terkadang disimpulkan tolabul fi'li permintaan perbuatan tanpa menggunakan redaksi amr. Contohnya an dilabeli satu perbuatan itu fardun atau wajib atau mandub atau to'ah atau dipuji pelakunya atau tidak dicela orang yang meninggalkannya atau ya tarotab ala fi'lihi dampak dari melakukan perbuatan itu adalah ganjaran atau ala tarqihi dan tidak melakukannya dampaknya adalah iqab hukuman Nah, uh, kalau syarah wafakahullah, hunaka siarun ada tag, ada redaksi untuk amr. Yang redaksi itu sendiri menunjukkan amr. Di antaranya adalah empat berikut ini. Yang pertama adalah sirah ni uf'ul. Dia itu sendiri adalah amr tanpa memerlukan indikator. Yang kedua adalah fi'il amr Semisal wa aqimu salata. Aqimu menggunakan wazan ini, uh, eh, aqimu af'ilu dan dia adalah amr. Isim fi'il amr. Hidara minal ihmali. Waspadailah. Hidara bimakna ihdar. Waspadailah al-ihmal. Uh, ceroboh. Tidak peduli. Adalah seorang itu mewaspadai sikap masa bodoh, Masdar menggantikan fil amr, dorbariqab. Dorbariqab masdar menggantikan fil amr. Seakan-akan Allah berfirman, fatribu riqaba. Penggalah layar-layar mereka orang kafir. Dalam perang tersebut. Kemudian fil mudhari' bergandeng dengan lam amr. Waliyatawafu bil baitil atiq. Dalam mereka tawaf mengelilingi Ka'bah. Hunaka aidan sighatun ada juga redaksi amr yang lain. Yang lebih masyhur daripada empat hal ini yaitu menggunakan kata-kata amar itu sendiri. Contohnya innallaha ya'muru. Sehingga Allah memerintahkan kalian untuk bersikap adil dan ihsan. Kemudian terkadang amar bisa disimpulkan manakala ada satu perbuatan dilabeli kalau dia fardun. Hati ini adalah level yang paling tinggi dari redaksi amar. Wahia tadul itu menunjukkan wajib. Di antaranya adalah hadis beritahukan kepada mereka pesan Nabi kepada Muad bin Jabal ya, yang dakwah ke Yaman bahasanya Allah iftarodok mewajibkan mereka salat lima, eh, lima kali salat. Jumhur ulama usul fikih berpandangan bahasanya hukum asal perintah itu menghasilkan hukum wajib. Namun ada sekelompok ulama usul fikih yang mengatakan amar itu tidak menghasilkan wajib dengan zatnya. Nah itu uh, itu ada perselisihan kalau untuk akimu atau menggunakan fil amr itu ada perselisihan lakin siru al fardi laisa fi khilafun kata pensara namun kalau menggunakan kata-kata fardha iftardo tidak ada perselisihan kalau itu menghasilkan hukum wajib tapi kalau menggunakan fil amr akimu uskunu atau yang lain uskutu dan sebagainya eh, itu diperselisihkan Demikian juga ada perbuatan yang diberi label wajib. Maka jika terdapat eh, pelabelan satu perbuatan kalau dia wajib, maka itu menunjukkan kepada kita kalau itu wajib. Atau mandub. Al-mandub, perkara yang mandub itu diperintahkan secara hakiki. Akan tapi amr tidaklah dipindah kepada makna anjuran, kecuali jika terdapat dalil yang membelokkannya dari wajib. Karena al-asal fil awamir, hukum asal perintah adalah menunjukkan hukum wajib. Dan jika terdapat koordinatun indikator dan dalil yang membelokkannya dari wajib, maka kita maknai dengan makna nadab anjuran. Contohnya firman Allah Ta'ala, datakalah saksi jika kalian mau melakukan jual beli. Asyidu fil amr hukum asalnya menghasilkan hukum wajib. Akan tetapi terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu tidak menghasilkan hukum wajib. Yaitu perbuatan Nabi. Nabi pernah e, menjual barang dan tidak mendatangkan saksi. Maka kita belokkan amr di ayat Al-Baqarah 282 kepada makna anjuran. Maka kita tidak menihilkan wajib kemudian kita diam, namun kita belokkan amar di sini kepada makna anjuran. Karena mandub hal yang dianjurkan itu satu hal yang secara hakiki diperintahkan. Maka labeling terhadap satu perbuatan kalau dia itu mandub atau taat atau dipuji pelakunya atau melakukannya berdampak pahala. Hada yadulu ala nadbi wal istihbab maka itu menunjukkan hukum anjuran dan anjuran dan menunjukkan pasti perbuatan itu satu hal yang diperintahkan dan tidak ber, mesti berkonsekuensi hukum wajib dan amar dengan bentuk-bentuk ini adalah amar secara hakiki non dia tidak mengikuti hukum asal karena hukum karena amar asolatan asalnya tusrob dimaknai dengan makna wujub namun jika satu perbuatan diberi label fardun atau wajib atau dicela pelakunya dan diberi hukum orang yang meninggalkannya maka itu dalil kalau itu wajib. Namun siratul wujub as kata-kata wajib yang belak-belakan adalah redaksi amr yang paling tinggi. Liana siratul amri karena uh, redaksi amr salah satu sirok redaksi yang menunjukkan makna al-wujub. Ya, maka tadi uh, uh, Mbak uh, yang menghasilkan hukum wajib yang tambahan atau hukum perintah tambahan tadi ada satu perbuatan dikasih label fardun atau wajib maka ini menghasilkan wajib demikian juga Yuzamu tarikuhu dan di ya yataratab ala tarki iqab. Empat ini menghasilkan hal yang wajib. Di, di antaranya adalah manakala ada celaan kepada orang yang tidak mengerjakannya atau adanya hukuman karena tidak mengerjakan satu perbuatan, maka ini menunjukkan kalau itu wajib. Sedangkan manakala ada indikator yang uh, eh, label bahasa itu mandub atau kemudian itu adalah ketaatan demikian juga pujian kepada pelaku maka itu menghasilkan hukum nadab anjuran ya, maka jika ada ayat atau hadis yang memuji satu perbuatan tidak terdapat ancaman hukuman untuk orang yang meninggalkannya tidak ada juga perintah secara spesifik cuma pujian terhadap orang yang membaca zikir ini nanti akan dapat pahala demikian demikian. Ya, siapa yang sholat begini maka nanti ganjarannya demikian demikian. Maka itu menghasilkan hukum anjuran. Ya, maka pujian terhadap satu perbuatan yang itu semata-mata itu tidak ada kemudian hal-hal yang lain itu menghasilkan hukum anjuran. Kemudian kembali ke matan kalau mu'alif rahimahullah ta'ala matak tadi siratul amri. Yang dihasilkan oleh redaksi amr. Siratul Amri redaksi amr, indal itlak ketika itlak. Artinya tidak ada indikator tambahan. Menghasilkan wajibnya hal yang diperintahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua menghasilkan e, wajibnya Mubadara segera untuk melakukannya fawan segera. Maka menghasilkan dua hal. Di antara dalil kalau siratul amr menghasilkan hukum wajib. Firman Allah Ta'ala, tidaklah merasa takut orang-orang yang menyelisih perintah Nabi. Tertimpa takut, tertimpa, tertimpa fitnah, atau tertimpa siksaan yang pedih. Sisi pendalilan, Allah menakut-nakuti orang yang menyelisihi perintah sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditakut-takuti dengan tertimpa fitnah. Fitnah adalah zair kesesatan hati atau tertimpa siksaan yang pedih. Dan menakut-nakuti semacam ini tidaklah ada kecuali karena meninggalkan yang wajib. Maka ini menunjukkan bahasanya amru Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mutlak tanpa keterangan tambahan menghasilkan wajibnya mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya. Yeah. Kalau syarif wafaqahullah Matak tadi siratul amri Ay, yakni artinya apa yang bisa kita simpulkan dari redaksi amr Dan apa manfaat hasil dari sirah amr Maka redaksi amr memiliki sejumlah makna Di antara makna-makna tersebut adalah menunjukkan makna wajib Maka jika datang pada kita Fi'lu amrin Fi'lu amr Fa'inna asla Maka hukum asalnya perbuatan yang diperintahkan itu wajib tidak boleh bagi seorang muslim meninggalkannya, haram baginya meninggalkannya dan berdosa karena meninggalkannya jika dia tahu. Apa dalil kalau amr menghasilkan hukum wajib? Ada banyak dalil di antaranya firman Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat yang ke-63. Maka firman Allah di sini an amrihi yakni amri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah maka Allah mengancam adanya hukuman bagi orang yang tidak taat pada amr rasul. Padahal maka menunjukkan bahwa mentaati amr itu wajib. Karena tidak ada ancaman hukuman kecuali karena meninggalkan wajib. Wa unaka adilatun ukhra ada dalil yang lain di antaranya firman Allah taala tidak boleh bagi mukmin ataupun mukminah jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan amron satu perintah mereka mengambil pilihan yang lain. Fafihi al Azab 36 ini isinya menunjukkan jika datang amr, jika datang perintah, maka Anda tidak memiliki ikhtiar pilihan lain untuk meninggalkannya. Namun ya ta'ayan, sebuah keniscayaan bagi Anda untuk melakukannya. Maka dalam ayat terdapat dalil bahasanya amr itu yuhmal dimaknai dengan menghasilkan hukum wajib. Dalil yang lain sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya bukan karena memberatkan umatku, niscaya aku akan berikan kepada mereka amr untuk bersiwak. Dan e, oleh karena oleh artinya karena Nabi takut menyusahkan umatnya, maka Nabi tidak mengeluarkan amr. Padahal realitanya e, maka tidak ada amr untuk bersiwak Padahal realitanya bersiwak hukumnya mandub. Sehingga hadis ini menunjukkan bahasanya amar itu menghasilkan hukum wajib. Menghasilkan hukum wajib. Tidak ada amar, ternyata hasilnya mandub. Berarti kalau ada amar, hukumnya wajib. Dan tatkala Nabi memberikan syafaat yang Nabi sampaikan pada Barirah tentang suaminya yang namanya Mughith agar Barirah kembali kepada suaminya maka Barirah yang cerdas mengatakan Amirun am syafi'un wahai Nabi apakah ini amr atau syafaat ini, apakah ini negosiasi ini saran ataukah amr ini, maka Nabi mengatakan bal syafi itu sekedar saran dan ketika ada orang ngasih syafaat dan saran dianjurkan e, untuk menerimanya. Maka ini menunjukkan bahasanya kalau amr itu menghasilkan wujub, menghasilkan wajib dan bukan menghasilkan anjuran. Ya, sebagian orang mengatakan ya, dan ini kaidahnya saya Ibnu Ini kaidah saya Inal awamir bahasanya perintah dalam masalah hukum masalah wajib, namun perintah dalam masalah adab masalah hukum nadab. Oleh karena itu kita jumpai banyak perintah dalam bab adab dimaknai oleh para ulama fikih dengan makna anjuran. Dan kaidah di atas adalah kaidah Syekh Ibnu di sejumlah tempat, di antaranya di sarah beliau untuk mendumah kuwait beliau sendiri. al ala dalika, nampaknya Pansar tidak setuju dengan kaidah ini. Jawaban untuk uh, hal tersebut min aujuhin beberapa sisi. Yang pertama, teks al-waridah yang terdapat dalam masalah dalalah amr itu menunjukkan wajib, teks-teksnya umum. Teksnya tidak membedakan antara amar dalam adab wa mahuwa fil ahkam ataupun hukum di luar adab. Kemudian yang kedua tidak dijumpai pembedaan yang jeli antara apa itu hukum dan apa itu adab. Karena semua adab syar'i itu hukum dan semua hukum syar'i juga adab. Kemudian bantahan beliau pendapat ini sarana untuk menihilkan semua amr. Fa inna la tahtajja. Maka tidaklah Anda berdalil kepada seseorang bahasanya amr itu lil wujub ila qala laka kecuali akan berkata padamu ini adab maka tidak wajib. Jika ada pertanyaan, apa komentar Anda tentang awamir yang terdapat dalam adab? lantas dimaknai dengan anjuran. Maka kami katakan hadi ma'aha qara'in. Itu terjadi karena ada indikator. Walaisat al-qarina dan bukanlah indikator semata-mata adanya awamir dalam adab. Bal hunaka ima ijma boleh jadi amirnya adalah ijma' atau fi'lun nabawi bitarki dalikal fi'li atau ada perbuatan Nabi, Nabi meninggalkan hal itu atau dalil-dalil yang lain yang membelokkan awamir dari wajib kepada nadab. Uh, hakikatnya kaidah Said Muhammad yang tadi beliau singgung itu adalah uh, eh, yeah, adalah kemudian solusi. Yeah solusi ketika kita baca amar-amar di bab adab, namun bisa dikatakan minimal ada ijma kalau itu linadab atau kalau enggak jumhur mengatakan itu nadab dan jika dilihat semuanya di bab adab ya, semuanya di bab adab ini ya, oleh karena itu Eh, maka dari pembacaan ini kemudian disimpulkan hukum asal amr dalam masalah eh, adab hukum asalnya adalah anjuran kecuali terdapat indikator yang menunjukkan wajib ya, misalnya ada amr perintah nabi bukannya perbuatan nabi perintah nabi untuk tidur miring ke kanan dan Nabi untuk tidur miring ke kanan. Ini carikan indika uh, gimana kata para ulama ini perintah anjuran. Apa indikatornya sulit nyarinya. Ini indikator uh, utamanya kalau ini kata kalau saya menurut mengatakan ya karena ini di bab ada. Tidak kita jumpai ada yang mengatakan wajib. Maka sebenarnya itu e, dimunculkan kaidah tersebut adalah mimbabil hal dalam rangka solusi. Di, solusi antara teori dan praktek. Teorinya al-amr lil wujub. Kecuali ada indikator. Prakteknya kalau di bab masalah makanan, minuman, adab tidur dan sebagainya, adab makan, ini ada, e, ada berpakaian, maka jika pakai yang kanan, maka e, jika kamu pakai pakaian, mulailah dengan yang kanan, amar bentuknya. Namun realitanya ulama tidak e, sebagai e, banyak diantaranya ijma mengatakan itu hukumnya anjuran. Maka kalau tanpa uh, tanpa kemudian nah, eh, kaidah yang dipakai oleh Syekh Ibn maka nanti uh, eh, kaidah yang teoritis al aslul lil wujub itu nanti jadi eh, buntu di bab ketika kita bawa ke dataran praktis buka buku fikih nah, itu nanti sering buntu, nggak cocok, nggak sinkron antara teori dengan praktek para ulama. Ini gimana? kok asal wajib kok jadi nadab kok asal wajib nadab nah, maka eh, tadi kemudian dibuat simpulan kalau itu masalahnya masalah adab hukum asalnya adalah nadab anjuran kecuali terdapat indikator tambahan yang menaikkannya menjadi wajib Kemudian kembali ke matan di antara dalil kalau amr mutlak tanpa ada indikator tambahan itu menunjukkan segera. Firman Allah Ta'ala, Fastabikul khairat, bersegera kalian dalam melakukan kebaikan. Dan semua perintah syari itu kebaikan. Perintah untuk bersegera melakukan kebaikan, bukti wajibnya bersegera. Alasan yang kedua karena Nabi tidak menyukai ketika orang-orang itu menunda apa yang Nabi perintahkan untuk menyembelih dan cukur rambut pada saat Udebiyah Sampai akhirnya Nabi masuk ke tendanya Ummu Salamah radul anha, kemudian Nabi curhat pada Ummu Salamah, malak ya minan nas, ya, apa yang Nabi jumpai dari respon manusia yang lamban. Kemudian alasan logikanya kenapa uh, perintah itu harus segera dilaksanakan karena segera melaksanakan perbuatan itu pertama ahwat lebih hati-hati abrok lebih cepat bebas dari tanggung jawab yang ketiga karena menunda-nunda itu banyak e, dampak buruknya kemudian yang keempat ditunda-tunda itu menyebabkan bertumpuknya kewajiban akhirnya tidak mampu melakukannya ya. kalau syarif wa faqahullah al-qaidatu thaniyah kaidah yang kedua tentang mafadil amri, hasil dari amr. Biasanya amr itu menunjukkan fauriyah, harus segera dilaksanakan. Artinya wajib di uh, ditaati mubasyaratan langsung dengan semata-mata adanya amr. Dan ini pendapat jumhur. Ya ulama fikih kecuali Syafi'iyah. Ya, Syafi'iyah eh, menunjukkan mengatakan bahasanya amr itu litarahi, nyantai saja yang penting dilakukan. Yang penting dilakukan sebagaimana di Sarah Warqat karya Al-Mahalli. Bahasanya Al-Amr itu litarahi. Wistadilu al-jumhur mayoritas para ulama berdalil bahasanya Amr itu menghasilkan fauriyah segera dengan sejumlah teks di antaranya firman Allah Ta'ala fastabiqul khairat bersegala untuk melakukan kebaikan hal yang diperintahkan adalah khair maka wajib bersegera wal mubatarah dan bersegera. Kemudian mu'alif juga berdalil thanian yang nomor dua. Dalil yang kedua, Nabi memintakan para sahabat setelah selesainya perjanjian Hudaybiyah untuk tahalu dari ihram dengan mengundul rambut kepala dan menyembelih hati yang dibawa. Lantas mereka tak akhau Mereka tidak kunjung melaksanakan apa yang Nabi perintahkan. Mereka tidak bersegera untuk merespon positif perintah Nabi. Maka Nabi marah. Maka seandainya Amr tidaklah menghasilkan kewajiban segera, tentu Nabi tidak akan membenci perbuatan ini. Li'anam qad yaf'aluna karena boleh jadi mereka akan melaksanakan perintah Nabi sejam lagi atau dua jam lagi atau tiga jam lagi atau besok atau setelah besok. lusa berarti. Yang penting kan dilaksanakan. Ternyata tidak. Ketika ditunda-tunda Nabi marah. Maka itu menunjukkan bahasanya amr itu menghasilkan fauriyah segera untuk dilaksanakan. Kemudian perkenaan dengan alasan logika, pensarah mengatakan eh, fa'inala yadri seorang itu tidaklah mengetahui apa yang akan terjadi padanya. Boleh jadi dia tidak memungkinkan untuk melakukan perbuatan tersebut marotan urat di kali berikutnya. Eh, dengan segera yu'addu dinilailah seorang itu melaksanakan ya melaksanakan perintah bil itifak dengan sepakat ulama. Karena dia adalah orang yang menjalankan perintah dengan sepakat ulama, maka berarti ini ahwa, lebih hati-hati. Lebih hati-hati menimbang apa? Menimbang ulama berselisih pendapat. Apakah amr itu litarahi bisa nanti-nanti, yang penting dilakukan ataukah segera. Maka orang yang segera itu lebih hati-hati. Karena yang bilang tarohi, yang penting ada, yang penting dilaksanakan, mereka tidak akan menyalahkan yang segera. Dia tidak akan menyalahkan yang segera. Segera juga bagus. Nah. Maka itu berarti lebih hati-hati. Wadal istilah dan pendalian ini yaitu ahwat fi dha'fun satu hal yang lemah. Karena kalau alasannya ahwat, lebih hati-hati maka itu menunjukkan anjuran bersegera dan tidak menunjukkan wajib bersegera. Dan di antara dalil ulama yang mengatakan bahasanya amar itu iktidha menghasilkan lil segera. Mereka berdalil dengan bahasanya orang Arab. Bahasanya orang Arab itu mencela orang yang diperintahkan namun tidak melaksanakan perintah secara segera walam yubadir tidak segera melaksanakan perintah ini, semisal perintah e, pemilik budak kepada budaknya ini kok tidak langsung segera dilaksanakan dia marah demikianlah orang Arab dan dia menilai budaknya berat untuk dihukum wali anu dan eh, lau jasa seandainya boleh menunda pelaksanaan hal yang diperintahkan maka imma boleh jadi boleh ditunda sampai ila waktin apa itu ila waktin tidak jelas ya kok wahada imma boleh jadi ya juzu dibolehkan ila waktin pada satu waktu dan tidak dijumpai dalam syariat tahdid pembatasan e, penentuan sampai kapan bolehnya boleh ditunda oh hadin itu wa ima ayakuna taghru ila haddin dan boleh jadi kemudian ditunda sampai satu batas dan tidak ada nihaya ujung akhir dari batas itu maka ini yufti ila menyebabkan dinihilkannya perintah dan tidak dilaksanakan. Fayu'addi ilal ajiz. Maka ini menyebabkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban karena kewajibannya telah berbilang wa adam wa fa'il waktu biha dan waktu yang ada tidak cukup untuk biha melaksanakan kewajiban-kewajiban itu. Wa dal khilaf dan perselisihan tentang apakah amr itu menghasilkan wajib dan menghasilkan segera ataukah tidak ini manakala amarnya mutlak tidak ada indikator ya, tambahan bahasa lainnya idalam yakun malafdi korinah ketika lafat perintah tersebut tidak diiringi dengan korinah indikator tambahan ya, yang menunjukkan wajib atau menunjukkan segera jika ada indikator tambahannya ya sudah maka mengikuti indikator yang ada kembali ke atas dan amar itu terkadang keluar dari hukum e, menghasilkan hukum wajib dan segera karena indikator yang menuntut hal itu maka dia keluar dari menghasilkan wajib kepada sejumlah makna diantaranya Yang pertama menghasilkan makna anjuran. Semacam firman Allah Ta'ala, carilah saksi jika kalian mau jual beli. Maka perintah untuk mendatangkan saksi dalam jual beli adalah anjuran dengan dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beli seekor kuda dari seorang Arab Badui walam yushid dan Nabi tidak e, mendatangkan saksi. Kemudian mubah dan paling sering terjadi perintah itu menghasilkan hukum mubah idza warada ba'dal hadori Manakala terdapat perintah setelah larangan. Yang kedua, manakala terdapat perintah perintah tersebut jawaban untuk hal yang dianggap haram. Padahal itu boleh. Maka kemudian Nabi membolehkannya dengan menggunakan kalimat perintah. Contoh perintah setelah larangan firman Allah Ta'ala Jika kalian telah tahalul dari ihram fastadu silahkan berburu Maka perintah untuk berburu itu perintah mubah Karena dia terletak setelah larangan berburu yang bisa kita simpulkan dari firman Allah Ta'ala di Al-Ma'idah ayat yang pertama. Ghair muhinis saidi, kalian tidak boleh menghalalkan binatang buruan wa antum hurum ketika kalian dalam keadaan ihram. Contoh Amr yang menghasilkan kumubah karena dia jawaban untuk hal yang dianggap haram. Nabi mengatakan if'al, lakukan wala haraja tidak mengapa. Demikian jawaban kepada orang yang bertanya kepada Nabi saat hajatul wada masalah mendahulukan sejumlah kegiatan haji yang dikerjakan pada hari Id tanggal 10 sebagiannya lebih dulu daripada yang lain. Maka Nabi katakan if'al lakukan. Ini amr if'al. Dan menghasilkan hukum boleh. Kemudian wajib bisa menghasilkan hukum ancaman. Ini, contohnya berbuatlah sesukamu sesungguhnya Allah dia maha melihat apa yang kalian lakukan. Contoh yang lain, siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kafir. Ini bukan kemudian eh, dalil bebasnya dan bolehnya orang kafir. Karena lanjutannya ayat telah kami siapkan untuk orang yang zalim, yaitu orang yang kafir, naron api neraka. Disebutkan ancaman setelah perintah yang disebutkan, maka itu dalil dan indikator bahasanya perintah tersebut adalah litahadid untuk ancaman. Dan amar bisa keluar dari segera menjadi tarohi. Boleh nanti-nanti contohnya kota Ramadan. Kota Ramadan satu hal yang diperintahkan namun dalil menunjukkan kalau dia litarahi boleh ditunda. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan karena yakun alayya saumu saya punya utang puasa Ramadan dan aku tidak mampu mengkodoknya kecuali di bulan Sya'ban dan hal itu karena kedudukan dan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya at-takhir menunda kota Ramadan itu haram, tentu Aisyah radhiallahu anha tidak dibiarkan menundanya sampai Sya'ban. Penjelasannya. Idza kana ma'al di jika terdapat bersama lafat perintah indikator yang memberikan wajib ataukah segera maka dia dimaknai dengan hal tersebut dengan sepakat ulama usul fikih. Maka jika bersama lafat perintah terdapat indikator yang benar menunjukkan tidak wajib atau tidak harus segera, maka juga dimaknai dengan seperti itu dengan sepakat ulama usul fikih. Yang jadi perselisihan kalau tidak ada indikator tambahan. Kemana? Maka jumhur ulama mengatakan menghasilkan hukum wajib dan menghasilkan kewajiban untuk segera. Adapun jika tidak dijumpai bersama e, perintah indikator yang menunjukkan segera atau wajib ataupun tidak pula segera, tidak pula wajib. Ya, maka tadi ulama berselisih pendapat, pendapat jumhur al asal dalalatuhu hukum asalnya dia menunjukkan wajib dan segera. Numasil akan kami contohkan dengan sejumlah contoh perkara yang mengandung indikator sehingga tak dulu ala muktadoha. Maka maknanya sebagaimana e, isi indikator contohnya. Aku perintahkan kalian untuk sholat wujuban secara wajib. Maka adanya kata-kata wujuban maka ini dalil. Hadat dalilun ma'hu qarinatun maka dalil ini bersamanya indikator yang menunjukkan kalau perintah di sini adalah penghasilan hukum wajib. Demikian juga seandainya ada ucapan kerjakanlah sholat detik ini juga. Maka ini terdapat al-an jadi indikator menunjukkan kalau harus segera. Muhammad Salal Mu'alib Mu'alib mencontohkan sejumlah contoh dijumpai di sana amr dan dijumpai bersamanya indikator yang membelokkannya dari hukum wajib. Contohnya datakan saksi jika kalian mau jual beli. Asyidu itu amal, Hukum asal amal dibawa kepada makna wajib. Akan tapi surifa dibelokkan dari hukum wajib karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjual yaitu membeli kuda tanpa mendatangkan saksi. Wahuna kaidatun dan di ada kaidah berkenaan dengan hal ini. Jika terjadi pertentangan antara perbuatan Nabi, antara perbuatan dan ucapan, manakah yang didahulukan? Jawabannya kita berupaya al-jam'a mengkompromikan keduanya jika memungkinkan kompromi. Maka kita pada saat itu kita kompromikan keduanya. Misalnya terjadi pertentangan di sisi kita dalam hal ini firman Allah datangkan saksi dan perbuatan Nabi. Maka di sini kita berupaya untuk melakukan kompromi. Komprominya kita maknai perintah berupa kata-kata dari Allah dengan makna anjuran dan kita maknai perbuatan Nabi menunjukkan bolehnya tidak melakukan perbuatan itu. Walau nuqaddim kan kita tidaklah mendahulukan ucapan dari perbuatan kecuali dengan sejumlah syarat. Yang pertama tidak mungkin dikompromikan. Yang kedua tidak diketahui sejarahnya, mana yang duluan dan mana yang belakangan. Maka jika kita tahu mana ya, eh, jika mengetahui sejarah, maka kita tetapkan hakamna bil mutaakhir maka kita menangkan yang belakangan kemudian yang ketiga tidak dijumpai sarana untuk melakukan tarjih di antara keduanya kecuali hal ini yaitu kaul mukodam al fi'al Adapun ketika dijumpai sebab untuk melakukan tarjih yang lain, maka kita melihat sebab-sebab tarjih sebagian dari yang lain, kemudian kita bandingkan mana yang lebih tepat. Tarjih pakai tarjih al-qaul muqaddam alal fi'il ataukah tarjih dengan alasan-alasan yang lain. Kemudian amr itu juga bisa dibelokkan dari wajib kepada mubah ketika dijumpai indikator tertentu. Misalnya dijumpai larangan kemudian setelah itu amr. Contohnya firman Allah orang-orang yang beriman janganlah kalian membunuh binatang buruan dalam keadaan kalian ihram. Ini larangan. Kemudian setelah itu Allah katakan jika kalian telah tahallul silakan berburu. Istadu adalah fir amr setelah larangan sebelumnya. Maka ala in yuhmal. Mau kita maknai apa amr di sini? Maka amr setelah nahi diperselisihkan oleh ulama' apa maknanya? Ada sejumlah pendapat yang paling terkenal ada tiga pendapat. Yang pertama tetap dimaknai wajib. Ini kaidahnya Hanafiyah dan Malikiyah. Mereka mengatakan karena dalil-dalil terdahulu al-adillah asabiqah fil wujubi baqiyah. Ya, karena dalil-dalil terdahulu yang menunjukkan hukum wajib itu masih ada. Maka sirah ini kita maknai dengan makna wajib. Yang kedua, kita maknai dengan mana mubah. Ini kaidahnya Hanabilah dan Syafi'iyah. Kemudian pendapat yang ketiga, amr di sini kita kembalikan kepada hukum amr sabiqon terdahulu sebelum ada larangan. Maka gimana ya, perkara yang diperintahkan tersebut sebelum dilarang? Dalam hal ini, apa hukum berburu sebelum dilarang berburu saat ihram? hukumnya mubah. Oh, berarti mubah. Dan pendapat yang ketiga itulah yang arja lebih kuat. Lianau karena pendapat ini menunjukkan istiqra. Ya, diduk, karena pendapat ini didukung oleh istiqra penelitian terhadap semua teks-teks syariat. Maka jika jika kita jumpai sebelum dilarang hukumnya wajib, maka amar menghasilkan hukum wajib. Misalnya mawarota yang terdapat min ada mukotalatul musyrikin. Tidak boleh memerangi orang musyrik saat hudnah. Ada perjanjian damai. Dalam firman Allah Ta'ala, silahkan kalian orang musyrik melakukan perjalanan di muka bumi selama empat, empat bulan. Maka ayat ini adalah perintah kepada orang Islam untuk tidak mengganggu orang kafir dalam jangka waktu empat bulan. Empat bulan perjanjian damai antara muslim dan kafir. Setelah itu, jika telah berakhir bulan-bulan haram, bunuhlah orang musyrik. Maka di sini ada amr. Amarnya kita kembalikan kepada perintah memerangi apa hukum memerangi orang musyrik sebelum dilarang. Karena kita dan memerangi orang musyrik sebelumnya wajib. Tentu itu tafat fi surutul jihad jika terpenuhi syarat-syarat jihad yang benar sehingga ada al-amru maka perintah kembali ke kembali kepada keadaan sebelum dilarang yaitu wajib. Adapun jika perkara tersebut adalah mubah, kemudian dilarang, kemudian diperintahkan, maka kembali kepada mubah. Contohnya ayat ini. Jika kalian telah tahalul silakan berburu. Berburu mubah sebelum ihram saat kondisi ihram dilarang dan haram. Setelah ihram diperintahkan, maka perintah menghasilkan hukum mubah. Adapun jika hukumnya sebelum dilarang adalah dianjurkan, lantas dilarang kemudian diperintahkan, maka itu hukumnya dianjurkan. Contohnya ziarah kubur. Ziarah kubur dianjurkan, kemudian dilarang. Setelah itu diperintahkan. Nabi mengatakan dulu aku larang kalian untuk melakukan ziarah kubur. Ala ingatlah sekarang silahkan ziarah kubur. Zuruha amr. Maka amr di sini telah kembalikan kepada perkara ini sebelum dilarang. Sehingga ziarah kubur itu hukumnya dianjurkan tidak wajib tidak mubah. Namun hukumnya adalah dianjurkan. Kemudian uh, tadi if'al wala haraj Hada ini tentang masalah mendahulukan dan mengakhirkan sejumlah kegiatan ibadah haji. Maka sabda Nabi if'al adalah e, redaksi perintah. Wala haraja lirafi itaharut. Menghilangkan sempit hati karena melakukan hal itu. Fahada sirah maka redaksi ini untuk menghilangkan anggapan haramnya hal itu. Maka amr di sini tidak menghasilkan wajib Faminal awamir maka diantara amr yang menghasilkan hukum mubah manakala amr itu ditujukan pada perkara yang disangka kalau ya haram. Contohnya sabda Nabi saw kepada Aisyah yang dalam keadaan ihram. Nih, e, Nabi katakan silakan urai rambut kepalamu wahai Aisyah. Maka mengurai jalinan rambut kepala hukumnya mubah. Akan tapi dikarenakan sebagian orang kot boleh jadi punya anggapan bahasanya orang dalam kondisi ihram tidak boleh melepas salinan rambutnya, maka Nabi berkata kepada Aisyah dengan menggunakan kalimat perintah, uraikan jalinan rambutmu untuk menghilangkan anggapan ini. Demikian juga diantara contohnya perintah Nabi kepada orang yang nifas untuk mandi sebelum ihram. Maka perintah ini dimakan lidaf itawahum ini karena untuk mencegah anggapan bahasanya adam intifa inufasa bil ihram. Wanita yang nifas tidak bisa mendapatkan manfaat dari ihram. Maka dibelokkanlah dia dari hukum wajib. maka perintah mandi untuk wanita nifas itu adalah sama dengan perintah mandi ihram. Perintah mandi ihram bagi orang yang tidak ihram hukumnya dianjurkan. Ye, maka mandi ihram itu hukumnya menjelang ihram hukumnya dianjurkan. Nah, boleh boleh jadi ada orang yang punya anggapan orang yang kedam keadaan nifas mau ihram maka dia uh, tidak bisa mengambil manfaat dari ihramnya. Maka untuk menghilangkan anggapan tersebut keluarlah dari Nabi Amr. Kemudian untuk ancaman dijumpai satu kata yang maklaf bersama kata-kata perintah korina menunjukkan kalau dia ancaman. Contohnya firman Allah, "Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur." Falyakfur fi'il mudhari' di dalam amr, maka dia berarti perintah. Akan tapi warada ma'ahu terdapat bersamanya indikator yaitu ancaman yang terdapat pada kalimat setelahnya. Inna a'tadna lidzalimina naran. Telah kami siapkan untuk orang kafir neraka yang gejolaknya akan mengepung mereka maka kita belokkan perintah di sini dari wajib kepada ancaman. Maka kadzalika demikianlah al-amr perintah jika bersamanya indikator yang mengeluarkannya dari segera maka kita katakan dia menunjukkan tarohi bisa nanti-nanti. Contohnya kodok puasa. Iddatun maka uh, maka hitungan di hari-hari yang lain. Ini dalil wajibnya kodok puasa. Dan ini adalah amr untuk kodok hukum asal amr adalah segera. Akan tapi terdapat dalil yang menunjukkan bahasanya perintah kodok puasa tidak segera yaitu Nabi membiarkan Aisyah yang menunda kodok Ramadan sampai datangnya bulan Syakban menjelang Ramadan berikutnya. Ya demikian yang kita baca di pertemuan terakhir ini ya, di semester ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh washabihi wasallam wa dawana anil hamdulillahi rabbil alamin